Dan kewajiban ayah, ini ayah, kewajiban ayah memberi nafkah itu ya. Kalau ibu bekerja, membantu. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ini menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan eh, keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu boleh ya. Ya. Hanya saja kalau disusukan sama orang lain, nah nanti hati-hati jadi saudara sepersusuan. Itu ya. Kemudian tentang anak ini ada di surah Al-Imran, surah ketiga.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 Nah, mencintai anak cucunya. Kamu pada perang Uhud mendapatkan luka lepas kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa dan masa kejayaan yang sangat kurang kami mempergilirkan eh, di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sesungguhnya kamu dijadikan gugur sebagai suhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini, ini tentang perang Uhud ya. Ini ini. Kemudian surah ke-64. Ini bukan mencintai anak tapi perang-perang Uhud. Ini sambil dibaca ulang ya. Perang Uhud. Uh mhm. -huh. Coba dicari kembali uh, surah ke-64. Hmm. Ini dikasih tanda dulu ya. Itu perang Uhud. Ayat ke-3. Eh, surah ke-3 ayat 140. Kemudian surah ke-64 hmm, ya jadi kalau punya Quran terjemah enak cepat kok nyarinya nggak begitu susah asal memiliki Quran terjemah walaupun belum mengenal huruf Arab bahasa Arab ya بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ke Bandung repot ya. Mungkin ini pakai pemancar yang kecil gitu ya. Terima kasih laporannya. Kecil pusat juga sangat kecil. kekorosokan <laughs> yang terganggu stasiun radio lain. juga kami ya, Terima kasih Ibu. Hmm, berapa lama dong? Di atau tiga repot, di Ciledug dua repot. Iya. Nanti saya akan sampaikan ya. Kenapa? Mungkin ada kerusakan. jadi ini tapi kemasaran kecil lah, saya bilang ya. Karena sudah ada di jalan dari kemarin. ke-64 ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Ayat 14 ya. Ini bersikap hati-hati terhadap anak. Di ayat 15-nya. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأتيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون memberikan pinjaman kepada Allah, eh, ya, kreditnya kepada Allah, pinjamannya kepada Allah, dibayarnya bersifat ganda. Ayat 17. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شك والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Ini ayat 14 ya Sampai akhir jadi ada ini hmm. Hmm. Buku lemas juga sama ya hmm, Berarti Kenapa kok nggak jelas lagi kalau manis? Nah, itu apa ini? Cuma itu mana kata peromas itu jelek ini? Kenapa sih? Nggak jelas seperti di mana, nggak jelas. Jadi kalau memberikan laporan, di ibu dan bapak ada di mana, nggak jelasnya di mana. Ini berarti terima kasih. Adapun yang satu nggak jelas, dia di mana merahnya. Untuk informasi dengan kecil ini. Hmm sementara kiri kanannya pemasaran besar besar yaitu induk. Ayat yang ke-14, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika eh, berhati-hati terhadap mereka, eh, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang cara anak kita istri kita membuat ulah nah, kita memaafkan mengarahkan untuk Allah Allah maha, maha pengampun Allah itu, itu lebih baik di ayat ke-15 nya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu di sisi Allah pahala